Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan beberapa orang di padang masyar ini. Di saat manusia terseret oleh keringatnya karena dahsyatnya dosa yang mereka lakukan, di saat itulah Allah akan memuliakan tiga golongan. Kata Rasulullah ada tiga golongan yang Allah istimewakan. Rasulullah bersabda, ya. Sanada munadin, nada munadin fil mahsyari ada seorang penyeru yang akan berseru di padang masyar nanti. Bisautin a'la dengan suara yang sangat jelas terdengar. Hatta yasmau kullal kullul khalaik fil masyari. Sehingga semua makhluk di padang masyar mendengar suara tadi. Faya'lamul jam'u man aula bil kiram. Maka siapapun yang berkumpul di padang masyar tahu siapa yang mulia saat itu. Liyakumul ladina tatajafa junubuhum anil madaji' hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Maksudnya apa tadi, Kang? Orang yang rajin bangun tengah malam untuk tahajud, dia jauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, lalu dia gunakan sepertiga malam tadi untuk menghadap kepada Allah. Ini kelompok yang pertama. Fayakumuna wahum kalilun. Maka berdirilah mereka. Ternyata jumlah mereka hanya sedikit saja. Lalu mereka pun diperintahkan oleh malaikat. Kemarilah kalian Masuklah ke podium ini. Mereka langsung naik ke podium tadi. Begitu mereka menginjakan kaki di podium tadi, fataqayyar wajhu. Ahsana min wajin qabl. Wa haulahum nurun kasafiyatin nur. Lalu wajah mereka tiba-tiba berubah bercahaya dan indah wajah mereka. Fayakumuna wahum qalilun. Mereka jumlahnya hanya sedikit skala sekali yang tahajud. Baik, yang kedua Liyakumul ladina la tulhihim tijaratu wala bayuun an dzikrillah. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu mengingat Allah dan tidak disibukkan dari mengingat Allah oleh pekerjaannya dan oleh perdagangannya. Berarti mereka yang tidak pernah lupa kepada Allah walaupun sesibuk apa pun. Fayakumuna wahum kalilun. Berdirilah mereka dan jumlah mereka pun yang sedikit. Berbaris lagi mereka di bersama Kelompok yang pertama itu tiba-tiba wajah mereka berubah bercahaya. Dan yang ketiga, yahmadunallahi fis sarai Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Mereka bersabar dan mereka selalu bersyukur kepada Allah. Baik, tiga golongan inilah yang kemudian mereka berdiri di semua podiumnya, berubah wajah mereka bercahaya. Maka orang-orang pun berkata, Wahai orang-orang yang mulia, berikanlah cahaya kamu, engkau kepada kami sedikit saja agar kami bisa berjalan di jalan kami ini di padang masyar. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Maka mereka pun berdiri. Setelah mereka berdiri, tiba-tiba datanglah pasukan bidadari-bidadari surga yang dikawal oleh malaikat-malaikat yang berwajah keras. Bidadari-bidadari itu ternyata membawa mahkota bagi mereka. Satu yang ahli tahajud, kedua yang ahli zikir mengingat Allah, yang ahli ibadah, ketiga yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Lalu apa yang terjadi? Mereka dipisahkan dari umat manusia, maka umat manusia dihisap semuanya. Barulah mereka menyaksikan kalau sadar kalau mereka tidak dihisap oleh Allah, langsung mereka dibawa ke tempatnya ke surga mereka. Ini keistimewaan bagi tiga golongan tadi. Maka perjuangkan kita menjadi salah satu dari mereka atau ketiga-tiganya. Amin. Ya Rabbal Alamin.